Sesungguhnya husnul khatimah adalah perkara yang dirindukan bagi setiap muslim. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Barang siapa di akhir kehidupannya ditutup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah meraih husnul khatimah maka setelah itu dia tidak akan mendapatkan kesulitan dan kesengsaraan selama-lamanya. Adapun barang siapa yang di akhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan buruk, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh perkara yang sangat merugikannya di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Karenanya kita dapat di dalam Al-Qur'an wasiat untuk bertakwa terutama tatkala akan meninggal dunia. Seperti ayat yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ketakwaan benar-benar diperintahkan setiap saat dan di, di mana saja, tetapi lebih ditekankan lagi tatkala akan meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Oleh karena di antara doa orang-orang soleh, wa tawaffana ma'al abrar dan wafatkah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang yang baik. Kemudian juga tatkala para penyihir di zaman Fir'aun, para penyihin Fir'aun yang berduel dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kalahlah mereka dalam duel tersebut. Lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rabbi Musa wa Harun, beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka tatkala itu Fir'aun pun mengancam untuk membunuh mereka. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Apa kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kepada kalian maka diancamlah mereka untuk disalib dan untuk dipotong tangan dan kaki-kaki mereka maka para penyihir Firaun tersebut berdoa Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin Ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami kesabaran wa tawaffana muslimin dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam kenapa kondisi mereka kondisi yang menegangkan mereka akan dibunuh maka butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka ditegarkan dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang tahu bagaimana kesudahan kita. Kita tidak tahu kita ditakdirkan kemana. Tidak ada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ada surga atau neraka. Sementara kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia dan kita tidak tahu kita ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga. Karenanya di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan takdir kita agar tidak ada di antara kita yang merasa ujub dan merasa bangga dengan amal soleh yang dia lakukan sekarang. Karena tidak ada di antara kita yang mengetahui dengan amalan apa akhir dari kehidupan kita. Ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar telah mengamalkan amalan penghuni surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sampai jarak dia dengan surganya tinggal satu hasta sebentar lagi masuk surga Seandainya dia meninggal kala itu, langsung masuk surga. Akan Nabi Allah Nabi SAW alaihi wasallam berkata, "Fayasbiku alaihil kitab." Namun sudah kedahuluan takdir. Fayamalu bi amali ahlin nar. Maka kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka jahanam, kemudian dia meninggal di atas maksiat tersebut, fayadkhuluha, maka dia pun masuk dalam neraka jahanam. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya. Kita ingin bahwasanya akhir dari kehidupan kita adalah dengan penuh keindahan karena orang yang meninggal dalam husnul khatimah merupakan tanda dia meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanda dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga meskipun kita tidak tidak pastikan tetapi itu merupakan tanda-tanda kebaikan saya pas ya, di Masjid Nabawi ya, berbicara dengan eh, sahabat saya di Masjid Nabawi, Syekh Yusuf Al-Asiri, ya, dia adalah eh, pimpinan polisi di Masjid Nabawi. Seluruh polisi di bawah di bawah dia. Ya. Dia cerita, dia ngobrol, kata dia Firanda, saya pernah melihat ada di Raudhah seorang Indonesia meninggal dalam keadaan sujud di Raudhah. Luar biasa ya. Orang haji datang hajian, sujud di raudhah kemudian meninggal di raudhah. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak semua kita bisa meraih kenikmatan seperti itu. Meninggal dalam keadaan sujud. Sementara dia mengatakan, saya pun pernah melihat seorang meninggal dalam keadaan terjungkal dalam dalam WC di Masjid Nabawi, WC di Masjid Nabawi dari luar Indonesia. Kalau tidak salah dari Pakistan dia mengatakan. Sungguh perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang sebab-sebab untuk meraih husnul khatimah ya. Dan kita berharap kita semua meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah berusaha untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah niatnya semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah karena ingin memperoleh pujian manusia, ingin memperoleh penghormatan manusia. Kalau kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyumbang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita haji atau umrah benar-benar karena ingin mencari ridha Allah dan ingin diampuni dosa-dosa kita. Jauhkan niat kita dari keinginan-keinginan duniawi, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dianggap oleh masyarakat. Ini niat-niat yang bisa merusak ya amalan kita dan bisa menjerumuskan kita dalam suul khatimah. Karenanya tatkala terjadi perang Uhud, ada seorang yang sangat hebat dalam berperang. Salah seorang munafik dia berperang dalam dengan peperangan yang sangat hebat. Sampai-sampai sebagian sahabat terpesona dengan kehebatan peperangan orang ini. Tidak ada seorang pun di hadapan dia kecuali dia hantam musuh-musuh yang ada di hadapan dia dan para sahabat terpesona dengan bagaimana hebatnya dalam berperang. Namun apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang orang ini? Kata Nabi sallallahu wasallam, "Huwa min ahlina. Orang ini penghuni neraka jahanam. Pernyataan Nabi sallallahu wasallam tersebut mengejutkan para sahabat. Bagaimana orang yang berjihad dengan begitu hebatnya dan jihad merupakan sarana untuk masuk surga, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata difonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni neraka jahanam. Maka ada seorang sahabat yang ingin mengecek orang ini, maka diikutilah orang tersebut ingin diketahui bagaimana kesudahan kehidupan orang ini. Ternyata di akhir hayatnya karena dia berperang begitu hebat sehingga tubuh dia penuh dengan luka sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka dengan sayatan pedang, maka dia tidak tahan dengan rasa sakit yang ada di tubuhnya, dia tidak tahan. Perkaranya cuma sekejap. Kalau dia meninggal dunia tatkala itu dengan kesabaran maka dia masuk surga. Namun tidak karena tidak tahan dengan luka yang ada di tubuhnya maka dia pun mendiri, pedangnya lalu dia meletakkan dadanya di atas pedang tersebut, dia tindih pedang tersebut dengan dadanya maka dia pun meninggal dunia dalam kondisi mati bunuh diri. Maka sahabat ini sadar benar sabda Nabi SAW. Maka dia pun segera melaporkan kepada Nabi apa yang dia lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu nas wa huwa min ahli nar. Sungguhnya salah, salah seorang dari kalian. Sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Penghuni surga amalannya apa? Amalan soleh. Jihad fisabilillah. Ya. Fima yabdulinnas menurut pandangan manusia. Amalan tersebut soleh, baik menurut pandangan manusia, namun ternyata dalam hatinya ada penyakit. Wahwa min ahlinna dan dia termasuk penghuni neraka jahanam. Kenapa? Para ulama menyebutkan sebagaimana hadis yang pertama kita sebutkan tadi, sungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga tinggal sedikit kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni neraka dia bermaksiat kemudian dia mati dalam keadaan bermaksiat kemudian kemudian dia pun masuk dalam neraka jahanam sebagian orang bertanya kok bisa Ustaz kok bisa seperti ini bukankah di awal kehidupannya dia beramal soleh kenapa di akhirnya dia bermaksiat jawabannya karena dia tidak ikhlas dia tidak ikhlas. Oleh kerana Alimah bin Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah tatkala mensyarah hadis ini dia menyebutkan seorang kalau beramal soleh namun dalam dirinya ada penyakit suatu saat penyakit tersebut akan muncul dan akan mempengaruhi dia sehingga meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan, sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amal soleh, fima yabdulin menurut apa yang dilihat oleh manusia. Padahal dalam hatinya ada sesuatu. Barang siapa yang beramal soleh, ternyata dalam hatinya ada riak, ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ujub. Suatu saat hal itu akan berpengaruh di akhir hayatnya. Dan sebaliknya, kata Nabi SAW, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Fayasbiku alihil kitab, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni neraka jahanam, bermaksiat dan bermaksiat. Sampai jarak dia dengan neraka tinggal sehasta. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia beramal soleh. Kemudian dia meninggal di atas amal soleh tersebut, maka dia masuk surga. Kata para ulama, karena ada kebaikan yang tersimpan dalam hatinya. Kebaikan tersebut yang menolaknya suatu saat untuk berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bermaksiat, mungkin dia apa namanya? berzina, mungkin dia melakukan hal yang haram, tapi dalam hatinya ada kebaikan. Orang ini baik, ada kebaikan dalam hatinya. Suatu saat kebaikan yang sedikit tersebut ya menyebabkan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang berbuat kebaikan. Mungkin dia berdakwah, mungkin dia berilmu, mungkin dia haji, mungkin dia umrah, tapi dalam hatinya ada penyakit-penyakit yang dia biarkan. Ujub misalnya bangga, riak misalnya. Maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi dia di akhir hayatnya menyebabkan dia masuk meninggal dalam keadaan suul khatimah. Oleh karenanya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, keikhlasan adalah perkara yang sangat penting. Kita lihat amalan yang luar biasa seperti jihad fisabilillah, ternyata berbagai macam niat yang ada pada orang-orang yang berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan." Ya Rasul ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Rajulun yuqatilu hamiyatan. Ya Rasul ada seorang berperang karena ingin membela tubuhnya. Rajulun yuqatilu ghadbanan. Ya Rasul ada seorang berperang karena marah karena ngamuk. Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu liyura makanuhu. Ada seorang berperang supaya diketahui kedudukan dia, kejagoannya. Kata Nabi SAW, dalam riwayat yang lain, rajulun yuqatilu liyuzkar. Ya Rasulullah, ada seorang berperang supaya dikenang. Supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad agar kalimat Allah yang tertinggi, maka itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat orang berjihad berbagai macam niatnya. Kalau niatnya hanya sekedar ngamuk-ngamuk, niatnya hanya sekedar untuk menunjukkan kejantanannya, kejagoannya, kehebatan berperang, hanya sekedar membela, membabi buta, membela sukunya tanpa ada nilai-nilai agama dalam hatinya supaya dikenang supaya diketahui kehebatannya maka ini semuanya mengantarkan kepada neraka jahanam. Ria adalah penyakit yang sangat tipis, seorang berusaha untuk senantiasa memperbaiki dirinya. Kalau dia ikhlas, kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan kepada dia husnul khatimah. Ini perkara yang sangat penting adalah ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah, ya jauhkan bersihkan niat kita dari segala intrik-intrik duniawi dan ini perlu perjuangan sampai akhir hayat kita. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih husnul khatimah, berbuat baik kepada orang lain. Sering berbuat baik kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari asu." Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah kematian yang buruk. Akan mencegah apa? Kematian yang yang buruk. Karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi melihat bentuknya yang asli, Nabi ketakutan. Sehingga Nabi turun dari gua Hira kemudian mendatangi Khadijah, kemudian beliau berkata, "Ini khasyitu ala nafsi." Wahai istriku, aku khawatir sesuatu telah menimpa diriku. Kenapa dia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan malaikat Jibril yang dahsyat sekali maka dia ketakutan dia telah terkena suatu penyakit ada yang mengatakan dia takut gila dia takut pokoknya suatu menimpa dia kecelakaan menimpanya maka tatkala Khadijah bertemu dengan Nabi SAW maka Khadijah berkata kalla fa wallahi abshir la allahu abada sekali-sekali tidak wahai suamiku Bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kau tidak akan terhina. Orang seperti engkau ini tidak akan terhina. Kenapa Khadijah mengatakan dan memastikan bahwasanya Nabi tidak akan terhina? Nah, Khadijah menyebutkan dalilnya, "Innaka tasidur rahim." Engkau senantiasa bersilaturahmi. Wa tasdukul hadis, engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau selalu membantu orang yang dalam keadaan susah. Wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang yang tidak memiliki apa-apa wa takri dhaif engkau senantiasa memuliakan tamu wa tu'inu ala nawaibil haq dan engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah orang seperti engkau ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang senantiasa membantu orang lain ya, menyenangkan hati orang lain ringan tangan bersedekah menyenangkan hati orang lain maka orang seperti ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sonaiul ma'ruf taqi masari asu. Perbuatan baik mencegah terjadinya kematian yang yang buruk. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin didapat husnul khatimah, maka sisihkan waktu kita, sisihkan harta kita, sisihkan tenaga kita untuk membantu orang lain, membantu orang lain. Ya. Kalau kita punya harta alhamdulillah kita bantu, sedangkan orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin tersebut akan mendoakan kita. Dengan sebab baiknya kita kepada mereka, Allah menjaga kita. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit kita. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kecelakaan yang buruk. Dan yang paling penting adalah kita berharap agar dijauhkan dari suul khatimah. Jadi ini perlu juga ya dan berbuat baik banyak bentuknya saya katakan tidak mesti dengan harta dengan kata-kata yang baik menemani seorang kalau ada keperluan ya dengan tenaga kita, dengan menyumbangkan pikiran kita, dengan kata-kata kita yang baik dengan ilmu kita ya. Pokoknya kita berpikir bagaimana bisa membantu orang lain, sisihkan waktu, sisihkan uh, harta kita, sisihkan tenaga kita untuk orang lain, maka ini mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Perkara yang ketiga, kalau orang ingin mendapatkan husnul khatimah, senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan bagaimanapun kita berusaha untuk bertakwa, maka tidak mungkin kita bertakwa terus. Kita ini manusia tempatnya mahlul khata wa nisyan, sering salah dan sering lupa. Karenanya mau tidak mau pasti kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang bermaksiat segera kembali kepada Allah, segera bertobat. Jangan pernah menunda-nunda tobatnya, jangan pernah menunda-nunda istighfarnya. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara bentuk dosa adalah menunda istighfar. Menunda bertobat. Bertobat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk menuju ke ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang berdosa segera bertobat, jangan tunda-tunda tobatnya. Dan bagaimanapun kita berusaha untuk bertakwa, kita nggak mungkin bertakwa terus. Karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wastaghfiruh." Dan beristighfarlah, beristighfarlah. Jadi setelah setelah Allah Subhanahu wa taala Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beristiqamah, Allah memerintahkan untuk istighfar. Fastaqimu ilai kata Allah, istighfarlah kalian wastaghfiruh dan beristighfarlah. Apa istiqomahlah kalian dan beristighfarlah. Kata para ulama kenapa? Kenapa Allah menyebutkan istighfar setelah perintah untuk istiqomah? Karena tidak ada yang bisa istiqomah terus menerus. Seorang berusaha untuk jalan lurus, tidak mungkin, tidak mungkin dia akan istiqomah terus, dia akan menyimpang suatu saat. Kata Nabi SAW, Wastaqimu walan tuhsu. istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu, tidak akan mampu. Kenapa? Karena manusia memang tempatnya salah. Kata Nabi SAW, Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam senantiasa melakukan kesalahan. Akan tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Karenanya sering istighfar. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar taubat ini adalah ibadah yang ringan tetapi menghapuskan dosa-dosa kita. Kita bermaksiat segera bertobat. Tatkala bermaksiat segera bertobat. Tatkala bermaksiat segera beristighfar. Para ulama menyebutkan seorang tatkala melakukan dosa maka ada dua perkara yang hendaknya dia lakukan. Yang pertama beristighfar, yang kedua melakukan kebaikan setelah dosa tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW terhadap Mu'ad bin Jabal, kata Nabi SAW, Ittaqillaha haitsuma kunt. Wahai Muaz, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun. Akan tapi Nabi SAW tahu bahwasanya Muaz tidak mungkin bertakwa terus-terusan. Namanya manusia pasti melakukan dosa. Bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW, Wa'at bi isyi'atal hasanata tamhuha. Jika kau melakukan dosa, maka sertakanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu. Ini dua perkara yang harus kita lakukan tatkala kita bermaksiat. Yang pertama beristighfar, yang kedua kita tutup dosa kita tersebut dengan kebaikan. Apa makna istighfar? Tatkala kita mengucapkan istighfar, hendaknya kita merenungkan makna istighfar. Istighfar dalam bahasa Arab artinya talabul maghfirah, memohon maghfirah. Dan memohon maghfirah Maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari ghafara artinya menutup, menutupi. Oleh karenanya makna oleh karenanya penutup kepala yang digunakan oleh seorang yang sedang berperang dinamakan mikfar dalam bahasa Arab. Tatkala kita mengatakan astagfirullah maknanya ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu dan aku mohon agar aib-aibku kau tutup ya Allah di dunia maupun di akhirat. Itu makna istighfar. Ya Allah, aku mohon ampunan darimu dan aku mohon agar aib-aibku ditutup, engkau tutup di dunia maupun di akhirat. Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Kekuranganku tutupi, jangan sampai diumbar di hadapan masyarakat. Karenanya para salaf mengatakan, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar yang Allah berikan aku. Apakah aku diberi kemudahan ber, beramal soleh ataukah karena aib-aibku ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai ada yang mengatakan kita ini dimuliakan atau dihormati oleh masyarakat bukan karena amalan soleh kita, tetapi kita dihormati oleh masyarakat karena ayat-ayat kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita ini rajin sholat, seandainya kita berhaji, seandainya kita umroh, kita sering bersedekah, tapi aib kita tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada yang mau dekat dengan dengan kita. Oleh karenanya kita ini sebenarnya dihormati oleh masyarakat bukan karena amalan soleh kita, tetapi karena aib kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad bin Wasif mengatakan, "Lau kana lidunubi rih, ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, maka tidak seorang pun yang akan mau duduk dekat dengan saya. Kemudian juga kita mohon agar aib-aib kita ditutup oleh Allah di akhirat kelak dengan kita beristighfar kepada Allah. Ini yang pertama, kalau kita berdosa segera beristighfar. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kedua untuk menghapuskan dosa-dosa adalah dengan beramal soleh. Beramal soleh setelah kita bermaksiat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menganalogikan maksiat dengan najis dan amal soleh dengan air yang mensucikan. Sebagaimana tadi kita telah jelaskan di pengajian subuh tadi pagi, ya, tatkala ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, maka Nabi SAW minta untuk didatangkan air seember. Kemudian air tersebut ditumpahkan ke kencing Arab Badui tadi. Kencing ini najis, namun dengan air seember maka kencing tersebut bisa hilang, najisnya bisa hilang. Maka demikianlah analogi antara maksiat dengan amal soleh. Kalau seorang bermaksiat, kemudian dia melakukan amal soleh yang banyak, maka maksiat tersebut akan lebur dalam amal solehnya, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia tidak beristighfar. Meskipun dia tidak beristighfar. Apalagi kalau disertai dengan istighfar. Dalam hadis tatkala ada seorang sahabat yang dia melakukan maksiat, Kemudian dia takut, dia menemui Nabi SAW ingin disucikan dosa-dosanya. Dia mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, Ya Rasulullah, ini asabtu mra'atan fi aqsal Madinah. Fi bustan fi aqsal Madinah. Ya Rasulullah, aku telah menyentuh seorang wanita di suatu taman di ujung kota Madinah. Disebutkan dalam riwayat dia mencium wanita ini. Wanita yang tidak halal bagi dia. Wanita yang tidak halal bagi dia. Maka dia pun dalam kondisi ketakutan menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had kepada If'al bi masyid kata dia dalam riwayat ya Rasulullah lakukan apa yang kau sukai lakukan aku ingin dihapuskan dosa-dosa maka Rasulullah SAW tidak menjawab orang ini ketakutan dia melakukan maksiat Rasulullah SAW tidak menjawab permintaannya maka setelah itu di dikomatkan maka ditegakkan salat. Setelah salat, orang ini datang lagi menemui Nabi ya Rasulullah. Lakukan apa yang kau kehendaki agar menghapuskan dosa dosa Maka Nabi SAW mengatakan, Ahadarta as-salata ma'ana? Apakah kau ikut solat bersama kami, solat berjamaah? Maka orang tersebut mengatakan, Naam. Iya, tadi saya solat berjamaah bersama engkau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qad ghufiralaka, engkau telah diampuni dosa-dosamu. Kenapa? Karena ikut sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat antara pagi dan petang hari dan sebagian waktu di malam hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Jadi solat berjamaahnya orang ini menghapuskan dosa tatkala dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh punya pengaruh untuk menghapuskan dosa-dosa. Namun saya ingatkan bukan berarti jangan sampai ada yang salah paham mengatakan Ustadz kalau begitu saya cium cewek setelah itu saya sholat jamaah selesai urusannya. Jangan sampai ada yang berpikiran demikian. Oh gampang mau diampuni oleh Allah. Udah tidak apa-apa cium cewek habis itu tinggal sholat berjamaah. Ini tidak benar. Bukan begitu maksudnya. Kalau antum cium cewek, dosanya jelas. sholat berjamaahnya belum jelas diterima. <laughs> Kalau sahabat ini jelas diterima pahalanya, makanya diampuni dosa, dosa Maksud saya perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Kata Nabi SAW, tidak balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Jika air telah mencapai dua kula, tidak akan mengandung najis. Kalau air sudah volumenya banyak, ada najis-najis sedikit yang masuk tidak berpengaruh. Najis-najis tersebut akan lebur, tidak berpengaruh karena airnya begitu banyak. Orang yang punya amal soleh banyak, dakwahnya luar biasa, infaknya luar biasa, solatnya luar biasa, solat malamnya luar biasa. Niscaya kalau ada dosa-dosa sedikit nggak pengaruh, akan lebur dengan kebaikan-kebaikannya yang banyak. Karena yang tatkala ada seorang sahabat yang bernama Hatib Ibnu apa Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu Hatib ini dia pernah melakukan dosa. Di antara dosa yang dia lakukan, dia pernah mengirim surat kepada keluarganya di Mekah menjelaskan tentang rencana penyerangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan mata-mata mengirimkan informasi kepada orang kafir dan ini berbahaya dalam peperangan. Ketahuan dia mengirim surat ketahuan maka ditangkaplah dia datangkanlah Hatib di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebetulan tatkala itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia melakukan dosa dosa besar, mengirimkan informasi kepada musuh. Maka ditanya, kenapa kau mengirimkan informasi kepada musuh? Dia mengatakan, saya punya saudara di sana. Dia rupanya bukan karena menolong agama kesyirikan tidak, tetapi karena dia kasihan dia punya saudara yang masih musyrik, dia ingin saudaranya tersebut tidak terbunuh. Mudah-mudahan suatu saat masuk Islam. Dia tidak punya kerabat, punya kerabatnya tinggal mereka itu. Maka dia tidak tega dia tulis surat bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang. Tatkala itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu?" Wahai Rasulullah, tidakkah lebih baik aku penggal lehernya ini? Umar marah. Karena ini dosa besar memberi informasi kepada musuh. Maka Nabi SAW menjawab perkataan Umar dengan mengatakan, "Wa ma yudrika La'alla Allah tala ala ahli badar faqala if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Nabi SAW, siapa tahu hai Umar Allah telah melihat mereka ini isi hati orang-orang ikut yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Jadi Hatib ternyata pernah melakukan amalan yang luar biasa. Dia pernah ikut perang apa? Perang Badar. Dan kita tahu perang Badar adalah perang penentu. Perang pertama antara kaum muslim dan kaum musyrikin sampai-sampai Nabi SAW tatkala dalam perang Badar berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma intahlak hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau kami semua tewas dari di hari ini kau tidak akan disembah. Jadi perang penentu tatkala itu. Di antara 315 orang yang berperang adalah Hatib. Hatib pernah berperang. Maka tatkala dia melakukan dosa tadi, Nabi SAW dan Umar ingin memenggal kepalanya, Nabi mengatakan, "Ya Umar, Kau tidak tahu siapa tahu Allah melihat hati mereka dan Allah mengatakan kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badar, if alumashitum syi'tum qad lakum. Lakukan apa yang kalian lakukan telah aku ampuni dosa-dosa kalian. Artinya dosa yang dilakukan hati ini tidak ada bandingannya dengan pahala perang Badarnya. Sehingga dosa yang dia lakukan lebur bersama pahala perang perang Badarnya. Oleh karenanya seorang di dunia ini berusaha untuk banyak beramal soleh sehingga kalau ada terutama tatkala maksiat-maksiat dia baru melakukan maksiat maka sertakan dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau ada maksiat-maksiat akan tersegera lebur bersama kebaikan-kebaikan yang banyak dia lakukan. Terutama kata Al-Ghazali dia mengatakan terutama kalau kita melakukan maksiat kita berusaha hapus dengan pahala yang sejenis dengan maksiat tersebut. Kata dia, maksiat itu seperti penyakit, harus ada obat yang jitu yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Seperti seorang yang mungkin melakukan gibah. Tatkala dia gibah, menceritakan kebaik keburukan saudaranya, maka dia tutup dengan yang lawan dari gibah tersebut. Dia puji saudaranya di majelis yang sama. Dia sekarang menceritakan dia orang lain, maka dia puji saudaranya tersebut di majelis yang sama sehingga tertutuplah gibah tersebut dengan pujiannya. Kalau seorang mungkin berkata-kata yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, maka dia tutup dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tutup dengan baca Al-Qur'an pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi e, kalau dia pelit maka dia lawan dengan sedekah. Lawan dengan sedekah. Ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hal yang bisa menjaga kita agar kita mendapatkan husnul khatimah Jangan pernah menunda taubat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana sebagian orang yang menjadwalkan tobatnya. Ada sebagian orang dia menjadwalkan tobatnya. Saya bertobat nanti kalau saya hajian. Saya bertobat nanti kalau bulan Ramadan. Ada yang mengatakan nanti saya tobat kalau sudah umur 60 tahun. Sebelum 60 tahun sudah tewas. Tidak sempat bertobat. Tobat adalah amal soleh yang wajib segera dilakukan. Barang siapa yang menunda taubat, dia sudah melakukan dosa ter tersendiri. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa mendatangkan usul Fatimah adalah istiqamah. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian mereka beristiqomah, istiqomah dengan iman mereka, tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat akan turun menemui mereka. Kapan di antara di antara tafsiran para ulama, malaikat turun tatkala mereka akan meninggal dunia. Tatkala mereka turun maut, maka malaikat turun menegarkan iman mereka, mengkokokkan lisan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beristiqomah. Dan istiqomah adalah amalan yang luar biasa. Di antara hal yang membuat kita istiqomah, istiqomah dalam beramal soleh. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabul amali ilallah muha wa ingkolla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Perhatikan, kita berusaha amal soleh kita jalan terus, jangan terputus. Lebih baik seorang amalannya sedikit namun berkesinambungan daripada banyak namun sesekali tiba-tiba setelah itu berhenti. Baca Quran satu hari khatam tapi cuma sekali seumur hidup. Kemudian hari-hari yang lain tidak baca Quran. Nah, ini percuma seperti ini. Lebih baik baca sedikit-sedikit namun berkesinambungan. Terus, kenapa? senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya ingatkan sekarang kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Setan-setan telah lepas dari belenggunya, iya atau tidak? Kemarin kita di bulan Ramadan setan dibelenggu, sekarang sudah lepas, sudah siap menggoda. Yang tadinya rajin sholat malam, sholat malamnya sekarang dicampakkan, tidak sholat lagi. Yang tadinya baca Al-Quran sudah tidak baca. Saya tidak saya tidak menyuruh antum untuk beribadah terus seperti bulan Ramadan. Memang tidak bisa. Wajar kalau kita semangat di bulan Ramadan, wajar daripada bulan-bulan yang lain. Nabi pun demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangat tatkala di bulan Ramadan daripada yang lainnya. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan dan dia lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Jadi beda antara bulan Ramadan dengan yang lainnya. Bila dakhala al-ashar, Rasulullah Sallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Sarungnya beliau kuankah, kencengkan. Wa ahya lailahu dan dia begadang untuk beribadah. Jadi wajar kalau di bulan Ramadan kita semangat. Namun bukan berarti setelah Ramadan lewat, semangat kita hilang secara total. Ini enggak benar. Tetap kita beribadah meskipun semangat kita tidak sebagaimana di bulan Ramadan. Tetapi yang penting berkesinambungan. Masa kita di bulan Ramadan sholat malam 11 rakaat atau 20 rakaat. Kemudian begitu malam idul fitri dan malam-malam berikutnya satu rakaat pun tidak kita sholat. Witir pun kita tinggalkan. Ini bukan istiqomah namanya. Ini bukan istiqomah. Istiqomah yaitu bertahan dengan ibadah yang kita lakukan meskipun mungkin tidak semangat seperti bulan Ramadan. Saya tidak minta antum untuk sholat malam setiap malam 11 rakaat. Saya tidak saya tidak suruh antum tiap malam sholat malam satu jam. Antum orang sibuk kan? Banyak pekerjaan, banyak kegiatan, capek. Banyak cari uang, banyak ngitung-ngitung sana, ngitung sini. Ngurus anak, ngurus istri. Tapi saya minta sama antum sisihkan waktu meskipun seperempat jam. Tidak usah lama, tidak usah banyak-banyak. Tidak usah kita cerita yang apa namanya, yang dalam-dalam satu jam tiap malam. Ya Alhamdulillah kalau ada yang bisa. Namun saya tidak sama antum seperempat jam saja tiap malam. Sisihkan waktu sebelum subuh, sholat witir. Saya tidak suruh antum sholat sebelas rakaat, saya minta tujuh rakaat saja. Terlalu banyak tujuh rakaat, ya sudah lima rakaat. Terlalu banyak lima rakaat, ya sudah tiga rakaat, tapi rutin. Terlalu banyak tiga rakaat nggak apa-apa satu rakaat tapi rutin. Nggak apa-apa satu rakaat tapi rutin. Antum akan merasakan nikmat iman kalau antum bisa rutinkan meskipun satu rakaat dengan syarat apa? Rutin. Ini amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berkesinambungan meskipun meskipun sedikit. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihina min qablikum." Hendaknya kalian sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Oleh karenanya kalau ada orang merasa dirinya soleh, namun dia tidak sholat malam, buang perasaan tersebut. Kalau dia pun sholat malam juga jangan perasa dia sholat. Artinya ini kebiasaan orang sholat atau merasa diri sholat kemudian tidak sholat malam Imam Ahmad ditanya tentang seorang tidak sholat witir, Imam Ahmad mengatakan, "Dzakara julusu", orang tidak sholat witir orang yang buruk kata Imam Ahmad. Masa tidak punya waktu sisihkan waktu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam itu panjang. Masa tidak ada waktu? Banyak waktu untuk nonton TV, banyak waktu untuk Facebookan, banyak waktu untuk masa nggak ada waktu untuk apa? Untuk sholat malam meskipun tiga rakaat. Oleh karena para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang menyelamatkan kita adalah amalan-amalan yang berkesinambungan, terutama sholat malam. Sampai-sampai sebagian ulama menamakan surat Al-Muzammil sebagai Zadud Da'iyah. Di, di, dikatakan oleh para ulama surat ini topiknya adalah bekal para da'i. Kenapa Allah mengatakan ya al muzammil kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut bangunlah dan sholatlah malam mau setengah malam lebih atau kurang yang penting sholat malam kenapa besok anda akan menghadapi banyak masalah hidup ini penuh dengan problem mau berdagang mau apa mau dakwah pasti ada problem mau ngajar mau dakwah mau apa pasti ada problemnya maka butuh seorang minta pertolongan kepada Allah kapan tatkala sholat malam itu istilahnya baterai yang dia charge dia, dia charging untuk dia hadapi kehidupan di siang harinya makanya seorang ya apalagi seorang dai kemudian tidak sholat malam ini perkara yang buruk apalagi seorang dai demikian juga bukan cuma seorang dai yang lainnya pun demikian sisihkan waktu untuk sholat sholat malam di antaranya baca Quran baca Quran juga jangan ditinggalkan di bulan Ramadan masya Allah satu hari satu juz kemudian setelah bulan Ramadan tidak baca sama sekali ini ya, menyedihkan seperti ini Ya akhi bagaimana ente bisa khusyuk, bagaimana ente bisa tenang sementara Quran itu tidak baca? Minimal satu hari baca satu halaman atau dua halaman, satu lembar. Sebentar itu satu lembar, cuma 10 menit selesai. Masa nggak ada waktu? Masa nggak ada waktu? Ini amalan-amalan yang rutinitas seperti ini, inilah yang akan menyelamatkan kita sehingga bisa menandakan husnul khatimah. Kenapa kita terus bersambung dengan Allah? Beda kalau kita semangat sekali, sesekali semangat kemudian putus, kita nggak nyambung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah lebih suka dengan amalan yang sedikit namun apa? Berkesinambungan. Karena kita nyambung terus sama Allah. Meskipun sedikit namun tiap hari, tiap hari ingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali banyak kemudian stop, absen, kemudian nanti lagi ya ini khawatir kita pas lagi absen kemudian meninggal dunia. Ini kita khawatirkan. Mengenai ikhwan ya, perhatikan masalah amalan-amalan meskipun kecil namun dirutinkan. Salat malam tadi saya katakan tidak usah banyak-banyak tiga rakaat witir aja tiga rakaat tapi tiap malam jalan baca Quran. Saya nggak suruh satu juz tiap hari enggak. Yang penting tiap hari ada baca Quran, satu lembar, dua lembar, alhamdulillah. Sedekah pun demikian, saya tidak suruh tiap hari sedekah, tapi ada sedekah seminggu sekali kita sedekah semampu kemampuan kita. Terus itu rutinkan. Maka itulah yang akan menyelamatkan kita dan membuat kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Kemudian perkara berikutnya ya di antara keistimewaan dari amal yang berkesinambungan dan ini faedah yang yang luar biasa yaitu ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza marada al-'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu mukiman sahihan." Ini ada hadis dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sakit atau seorang hamba bersafar, maka akan dicatat bagi dia amalan soleh yang biasa dia lakukan tatkala sedang sehat dan tatkala sedang tidak bersafar. Ini hadis luar biasa yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mempersyaratkan amal yang dimaksud adalah amalan yang rutinitas yang biasa dia kerjakan. Jika tatkala dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak bersafar, dia biasanya melakukan amalan tersebut. Suatu saat kalau ada uzur dan dia tidak bisa melakukannya, amalan tersebut tetap berjalan. Contohnya seorang tatkala sedang sehat, dia rutin melakukan sholat rawatib. Dan dia rutin melakukan sholat malam. Tahu-tahu dia sakit atau dia bersafar. Lagi sakit nggak bisa bangun malam. Sholat lima waktu dia setengah mati. Maka selama dia sakit, meskipun berbulan-bulan, meskipun bertahun-tahun, namun sebelum dia sakit dia rutinitas, sholat rawatib, sholat, sholat, sholat biasa sholat berjamaah, maka orang seperti ini akan dicatat terus amalan solehnya meskipun dia sakit bertahun-tahun, meskipun dia tidak beramal. Meskipun dia tidak sholat rawatib, kenapa tidak mampu? Ada uzur yang menghalangi. Demikian juga tatkala dia bersafar. Namanya orang bersafar semangat ibadah tidak seperti tatkala tidak bersafar. Tatkala bersafar dia tidak sholat rawatib, Mungkin sholat malam yang biasanya 11 rakaat cuma satu rakaat, namun tetap dicatat sebagaimana kebiasaannya. Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin mempersyaratkan yang amalan yang dimaksud adalah amalan yang rutinitas. Oleh karenanya dalam suatu saat Nabi SAW sedang berjalan bersama para sahabat tatkala berjihad. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna bil, bil Madinah tilari rijalan. Ma qata'tum wadiyan wala masir wala sirtum masiran illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Kata Nabi SAW, sungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka bersama kalian dalam perjalanan kalian. Kenapa mereka terhalangi dengan uzur? Mereka itu orang-orang suka berjihad, tetapi apa ada uzur? Sehingga mereka tidak bisa berjihad, meskipun mereka tidak bisa berjihad, pahala mereka terus mengalir. Kenapa? Karena itu rutinitas rutinitas yang mereka lakukan. Dan ini sangat bermanfaat ya, bagi orang-orang di masa tua. Ya, ikhwan kita tidak selalu dalam keadaan sehat. Kita tidak selalu dalam keadaan muda. Kita tidak selalu dalam keadaan lapang harta kita. Namun kalau kita biasa berinfak, suatu saat kita nggak punya uang, tetap aja dapat pahala infak terus. Kenapa? Itu kebiasaan rutinitas kita. Antum nanti sudah umur 60 tahun mungkin tidak seperti sekarang. Mungkin antum kena gula, mudah-mudahan tidak ya. Mungkin kena stroke, mudah-mudahan tidak. Tapi mungkin. Mungkin kena stroke, mungkin kena gula. Mungkin pikun. Tapi antum masih hidup. 20 tahun hidup atau 10 tahun hidup. Selama 10 tahun tersebut antum tidak beribadah atau ibadahnya ngaco, tetap antum dapat pahala terus. Kenapa? Karena antum sebelumnya di masa muda, tatkala sehat, rutinitas. Yang saya katakan penting ini amalan kalau sudah melakukan amalan kita rutinkan. Karena suatu saat kalau kita beruzur, kita tetap apa namanya? dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendapatkan pahala tersebut. Kemudian para hadirin yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Dan sungguh iman kita ini sangat mudah berbolak-balik. Nabi SAW di antara doa yang paling banyak dia ucapkan tatkala sujudnya, beliau mengatakan, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikan hati manusia. Tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Rabb kami jangan kau simpangkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kepada kami. Tatkala kita berdoa kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ikhlaskan niat kita tatkala kita mengatakan dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim. Karena kita mengatakan ya Allah berilah petunjuk kepada aku Maksud doa tersebut, tegarkanlah kita di atas petunjukmu dan tambahkanlah petunjuk-petunjuk yang lain. Itu mana dari ihdinas siratal mustaqim. Ya, ikhwan betapa banyak orang muda sekali dia langsung berubah gara-gara maksiat sedikit yang dia lakukan. Betapa banyak orang kita lihat istiqomah kemudian tiba-tiba berubah. Oleh karenanya keimanan kita berada di hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hati hati kita. Kemudian jauhi maksiat-maksiat seperti maksiat-maksiat yang tersembunyi, jauhi. Ini juga pembawa kecelakaan. Tatkala banyak orang di depan banyak orang, antum menjadi orang yang soleh, tetapi tatkala bersendirian, antum temannya syaitan. Di depan banyak orang, antum musuhnya syaitan, tetapi tatkala bersendirian, musuhnya apa? Temannya apa? Syaitan. Jangan sampai demikian. Ini ciri-ciri kemunafikan. Berbeda antara yang nampak dan yang batin. Ini ciri-ciri kemunafikan. Khawatir seorang tatkala sedang bermaksiat sendirian, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Tanda-tanda su'ul khatimah. Kemudian jauhi berbuat zalim kepada orang lain. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Dosa bertingkat-tingkat. Sampai sebagian salah mengatakan, kalaupun kamu harus berdosa dan kamu pasti berdosa, maka jadikanlah dosamu antara engkau dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan orang lain urusannya panjang. Urusannya panjang. Apalagi kita mendolimi orang lain, kemudian orang itu mendoakan keburukan bagi kita, bisa-bisa kita terdapat mendapatkan suul khotimah gara-gara doa keburukan orang tersebut. Bisa-bisa kita dihukum oleh Allah karena kita mendolimi orang lain. Ini sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada su'ul khotimah. Ingatlah bahwasanya umur kita tidaklah panjangnya kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik." Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Kita harus sadar umur kita semakin lama semakin bertambah. Dunia semakin kita tinggalkan, kita semua semakin menuju ke akhirat. Kita semua dalam antrian menuju pintu kematian. Umur kita tidak panjang. Kata Nabi tadi, antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Antum saja yang lebih 70 tahun, siapa? Coba angkat tangan. Yang umurnya lebih dari 70 tahun. Satu. Masya Allah. 70 tahun, Pak? 70 berapa? 80? Masya Allah. Tabarakallah. Bonus 10 tahun. Berapa? 78. Baru 78. Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat ya. Di usia-usia senja seperti ini ikut pengajian. Masya Allah. Mana lagi dia 70? Hah. Habis. Yang di atas 60. Angkat tangan ada 60. Hah? Satu orang. Dua orang, Masya Allah. Tiga orang. Empat orang, lima orang. Tujuh orang. Hati-hati, sebentar lagi selesai. Loh, saya serius ya, benar. Gak lama lagi. Yang lainnya masih muda-muda. Belum tentu yang rambutnya tua lebih dahuluan sampai daripada yang rambutnya hitam. Tetapi biasanya yang rambutnya putih lebih dulu sampai. Karena waktu-waktu yang indah di akhir-akhir kehidupan ini perbanyak amal soleh. Ingat Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang makna hadisnya bahwa orang siapa uh, berbuat kebaikan, fi ma baki di sisa umurnya, gufirolahu ma baki wa ma madha. Barang siapa di akhir hayatnya melakukan kebaikan, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang tersisa dan yang akan datang dan yang tersisa dan yang telah lalu. Jika dia berbuat baik, Man ahsana fi ma baqi, barang siapa yang berbuat kebaikan di sisa akhir hayatnya, Allah akan di, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang waktu tersisa dan yang telah lalu. Wa in asaa fi ma baqi, adapun jika dia bermaksiat di akhir hayatnya, ukhida fi ma baqi wa fi ma apa namanya mantap. Maka maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya yang tersisa dan dosanya yang telah lalu. Kalau seorang umurnya 70 tahun, selama 60 tahun dia bermaksiat, namun 10, nggak usah banyak, umurnya 70 tahun, 69 tahun dia bermaksiat, satu tahun dia bertobat kepada Allah, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia berbuat baik selama selama 69 tahun, satu tahun terakhirnya bermaksiat terus eh, ini bahaya. Ini bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Pertanyaan tentang daurah kemarin, apakah tidak mengikuti imam mengangkat tangan ketika kunut subuh solat kita tidak sah? Tidak benar ya. Saya kemarin salah ucap ya. Tidak benar dan saya sudah sampaikan kepada uh, kamerawan untuk merubah perkataan saya tadi ya. Orang yang tidak mengikuti imam tatkala kunut, ya. saya katakan dia menyelisih fatwa para ulama, namun sholatnya tetap apa? Sah. Cuma dia menyelisih fatwa ulama seperti fatwa Imam Ahmad bin Hambar, fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin karena status antum sebagai makmum maka ikutlah apa i? imam. Tatkala imam uh, imam kunut maka antum hendaknya ikut kunut. Karena kalau antum tidak kunut seakan-akan antum keluar dari apa? dari sholat. Seakan-akan dua menit ini saya tidak jadi imam, saya tidak jadi makmum sementara. Ya, saya mau sholat sendiri. Kemudian setelah kunut, saya kembali lagi jadi makmum. Ini eh, logika yang keliru. Allah alam bisawab. Adapun masalah mengangkat tangan atau tidak, ya. Kunut kunut tidak wajib angkat tangan. Kunut tidak wajib angkat tangan. Hanya disunahkan untuk mengangkat tangan tatkala kunut. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha apabila kita tidak mengangkat tangan begitu takbir. Apakah sama kasusnya seperti kunut subuh? Basalah takbir tujuh kali dan lima kali dalam Idul Fitri itu hukumnya sunnah tidak wajib. Seandainya seorang solat Idul Fitri langsung Allahu Akbar langsung baca, tetap sah solatnya. Tujuh kali cuma sunnah tidak wajib, cuma apa? Sun, sunnah. Dan saya pernah mengalami solat ini di di Masjid Nabawi. Salah seorang imam pas sholat Idul Idul Fitri, dia salat Allahu Akbar. Langsung alhamdulillahi alamin. Oh, lupa dia apa? Lupa tujuh kali. Padahal salat Idul Fitri. Pernah kejadian sekali di Masjid Nabawi, dia tidak jadi masalah karena e, mengangkat tangan tujuh kali atau lima kali hukumnya sunnah dan tidak apa wajib. Allah alam itu imamnya lupa atau dia sengaja untuk tidak melakukannya supaya mengajari bahwasanya tujuh takbir dan lima takbir tersebut tidak wajib tapi hanya hukumnya apa sunnah. Tatkala dia bertakbir, apakah harus angkat tangan? Tidak harus. Itu pun sunnah juga. Angkat atau enggak, enggak jadi masalah. Ustaz, apakah haram kita makan dari pemberian seorang yang bekerja di bank? Ini ada khilaf di antara para ulama, khilafnya kuat. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam syarah hadis, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah maha baik dan Allah ya tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum Wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah dari yang baik-baik. Makanlah dari yang baik-baik. Jadi Allah merintahkan kepada kita untuk makan yang baik-baik. Lantas kalau ada orang yang bekerja, misalnya riba, kemudian dia memberikan makanan kepada kita. Kita boleh makan atau tidak, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Contohnya juga ada orang pezina, dia tidak punya penghasilan kecuali pezina. Maka kemudian dia memberi makan kepada kita atau beri hadiah kepada kita kita terima atau tidak. Ini khilaf di antara para para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan tidak mengapa menerima pemberian orang lain meskipun pekerjaan dia adalah pekerjaan yang haram. Dalilnya mereka berdalil bahwasanya suatu saat uh, Barirah ya kalau tidak salah Barirah budaknya Aisyah mendapatkan sedekah dari orang. Saya lupa agak lupa hadisnya. Intinya ada orang dikasih sedekah, kemudian orang yang dikasih sedekah tersebut kalau nggak salah Barirah memberikan dimasak sedekah tersebut dan diberikan kepada Nabi dan Nabi makan. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Alul Bait tidak boleh menerima sedekah. Tidak boleh menerima sedekah. Min ausakhin nas karena ini merupakan hal-hal yang kotor. Nabi Wasallam jelaskan. Kenapa? Karena sedekah atau zakat itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang. Seorang tatkala berpuasa kemudian melakukan dosa-dosa maka bisa dihapuskan dengan zakat fitrah. Seorang tatkala bermuamalah, berdagang mungkin ada kurang-kurangnya, mungkin ada dosa-dosanya maka dibersihkan dengan zakatnya. Oleh karenanya fungsi zakat adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Ini tidak layak untuk dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya. Ternyata sedekah tadi diolah jadi makanan dan diberikan kepada Nabi Nabi makan. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, itu tadi dari hasil sedekah. Kenapa kau makan? Kata Nabi SAW, kepada Barirah sedekah, kepada saya hadiah. Paham? Kepada Barirah itu adalah apa? Sedekah, namun dari Barirah kepada saya adalah hadi, hadiah. Jadi dalam harta yang sama bisa berubah status. Harta yang sama tadi bisa berubah status. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ada orang mempunyai memiliki penghasilan haram haram bagi dia tapi kalau dia kasih kepada kita berubah status jadi hadiah. Maka sebagian orang mengatakan boleh menerima hadiah dari hasil yang haram. Ini pendapat sebagian orang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Sama sekali. Kalau kita tahu ini dari hasil yang haram dan kita tahu pasti ini dari hasil yang haram maka tidak boleh. Dalilnya kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang punya seorang budak yang dia suatu saat memberikan makanan kepada Abu Bakar. Dia sering memberikan makanan kepada Abu Bakar. Suatu saat dia kasih makanan kepada Abu Bakar dan dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, ini adalah hasil dulu saya pernah pura-pura jadi dukun." Saya pernah pura-pura jadi dukun, dia bukan dukun, cuma sok-sok jadi dukun, akhirnya dapat duit. Duit inilah yang saya kasih makanan buat kamu. Maka Abu Bakar pun marah dan dia pun memuntahkan makanan dari perutnya. Sehingga dia muntah, tidak memakan dari hasil yang haram. Kebetulan biasanya kalau dikasih dia mau. Tapi kebetulan makanan ini dia tahu ini haram maka dia muntahkan. Allah alam bisawab, pendapat yang saya lebih tenang dalam masalah ini yaitu selama seseorang tidak mengetahui secara pasti ini dari hasil yang haram, artinya orang yang berikan hadiah tadi punya dua penghasilan atau tiga penghasilan, dia kerja di bank misalnya, tapi dia juga punya toko misalnya. Dia kerja di bank tapi dia juga punya toko atau dia kerja di bank tapi dia punya pekerjaan yang lain. Maka seperti ini boleh kita terima. Karena masih ada kemungkinan ini dari hasil yang baik. Dan tidak wajib bagi kita untuk kita tanya, eh tunggu dulu. Ini dari hasil bank atau dari tokomu? Tidak wajib bagi kita. Ini pendapat yang dipilih oleh Habib Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah untuk menjamangkan dalil-dalil. Adapun sikap Abu Bakar adalah sikap warak kata mereka itu sikap warak namun tidak menunjukkan wajib. Ya. Wallah alam bisawab itu yang saya pilih hingga saat ini selama orang yang berikan kepada kita hasilnya tidak murni dari hal yang haram maka tidak jadi masalah. Beda kalau dia beli barang kita. Oleh karena Nabi SAW menerima hadiah dalilnya, Nabi SAW menerima hadiah dari orang wanita Yahudi. Namanya orang Yahudi suka makan riba. Orang Yahudi sering melakukan praktek apa? Riba. Namun tatkala dia beri hadiah kepada Nabi, Nabi terima. Seperti Nabi SAW juga diberi hadiah oleh Raja Mukaukis. Raja Mukogis Raja Mesir, ya, kalau tidak salah beragama Nasrani atau beragama yang lain, tentunya dia pasti ada muamalah muamalah yang haram, tidak mungkin murni 100% halal. Tapi kalau diberi hadiah kepada Nabi, Nabi apa? Terima. Ini dalil bahwasanya selama orang tersebut tidak murni penghasilannya adalah haram, maka boleh kita terima hadiahnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Rajab Al-Hambali wallahu alam bisawab dan banyak ulama berkata demikian seperti si Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beda halnya kalau terjadi muamalah, jual beli, jual beli nggak jadi masalah. Ada orang pezina misalnya, kelaparan, antum jualan bakso. Dia beli bakso sama antum. Antum bilang, "Oh, enggak, saya enggak terima uang zina. Kamu mati aja." Enggak boleh. Dia beli makan, beli bakso, berikan, enggak apa-apa. Meskipun itu hasil apa? Zina, karena prosesnya jual apa? Jual jual beli. Selama dia tidak beli untuk untuk berzina, tidak, dia untuk makan yang manusiawi wajar. Hmm, seperti itu. Orang bank misalnya datang kepada kita, pengen beli baju beli baju kita. Jangan kita larang kita, oh kamu beli baju untuk pakai di bank kan? Kamu ke bank telanjang aja, jangan. tidak. Ya, karena baju itu kebutuhan primer, dia harus pakai baju. Mau di bank atau tidak, dia harus pakai apa? Baju. Beda kalau dia beli barang, komputer untuk di bank, ya ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Saya membeli chat untuk apa? Untuk ngechat kantor di bank, ya ini nggak boleh. Oh enggak, mohon maaf. Tapi kalau beli baju, beli makanan ya tidak jadi masalah karena itu kebutuhan apa? Primer. Bagaimana menghilangkan riak dan ujub? Wah, oh, ini butuh perjuangan. Menghilangkan riak apa? Dan ujub butuh perjuangan yang luar biasa. Ya. Dan saya pernah menulis buku tentang ini ya. Namun tidak apa kita singgung di antaranya Seorang tatkala ria, hendaknya dia memikirkan akibat buruk dari ria, perbuatan ria tersebut. Akibat buruk terutama di akhirat kala. Ingat, kalau dia ria, maka apa yang akan dia dapatkan di akhirat? nggak ada. Allah akan mengatakan idhabu sebagai dalam hadis yang sahih idhabu ila alladziina kuntum turauna bid dunya hal tajiduna indahum jazaan kata Allah tatkala ada seorang mungkin dia umrah mungkin dia mengaji namun karena ria Allah mengatakan carilah pahala dari orang-orang yang dahulu kalian cari muka kepada mereka Jangan cari pahala sama saya kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah waktu kalian baca Quran ingin dipuji oleh si fulan? Bukankah kalian waktu berdakwah ingin disanjung oleh si fulan? Bukankah kalian tatkala menuntut ilmu supaya dikatakan orang alim? Cari sama mereka, jangan sama saya. Niat kalian untuk mereka, cari pahala sama mereka kata Allah. Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Kata Allah, hal tajiduna indahum jazaan. Apa kalian akan mendapatkan ganjaran pada mereka? Tidak ada ganjaran sama sekali. Ini kehinaan orang yang riak di akhirat. Maka seorang berpikir, buat apa dia ria? Buat apa dia sujud menghinakan dirinya hanya sekedar mendapatkan pujian dari manusia? Pujian itu ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Emang dia waktu sudah muji-muji antum kasih duit? Nggak juga kan? Nggak dikasih duit juga. Cuma dipuji-puji, Masya Allah, ente Masya Allah, Masya Allah. Nggak ada duit yang keluar, percuma. Sama faedahnya. Terus ente mengharapkan pujian dari dia sementara ente mungkin lebih baik daripada dia. Buat apa ente mengharapkan pujian dari orang yang mungkin lebih rendah daripada ente? Buat apa? Cari muka di hadapan bupati misalnya atau di hadapan orang yang ini yang ternyata belum tentu dia lebih baik daripada ente. Buat apa dipuji oleh orang yang rendah? Kalau dipuji oleh Allah iya, cari. Makanya saya katakan, ingat kalau ada orang puji sama orang muji ente, ente bilang, buat apa saya terpedaya dengan pujian dia? Dia tidak tahu hakikat diri saya. Saya yang lebih tahu maksiat yang saya lakukan tatkala saya bersendirian. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Oleh karenanya ingat betapapun orang memuji antum, pujian tersebut tidak akan mengangkat derajat antum meskipun sedikit di sisi Allah. Tidak akan mengangkat, sama aja. Allah lebih tahu tentang antum. Dan betapapun orang menghina antum, tapi kalau antum baik di sisi Allah tidak akan mengurangi derajat antum meskipun sedikit pun. Sering biasakan diri kita untuk mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan di antara hal yang bisa melatih ikhlas seorang sering sholat malam. Sering sholat malam. Kenapa? Kata Nabi SAW, Sallu billaili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari. Tatkala orang-orang sedang pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Orang semua sedang tidur, antum salat malam. Maka antum tidak akan berharap dengan pujian manusia, antum berharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cari buka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antaranya Sholat malam beramal tatkala tidak ada orang yang lihat. Ini di antara cara-cara melawan riak dan dan ujub. Tapi besok jangan cerita sama orang, alhamdulillah tadi malam saya sholat malam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Tidak <laughs> usah cerita-cerita. Itu ya sudah. Selesai. Biasakan juga menutupi amalan kebaikan kita. Ya akhi subhanallah menceritakan amalan soleh bukan dosa enggak. Kalau niatnya tidak karena ria tidak berdosa. Hanya berdosa kalau niatnya ria. Boleh orang menceritakan amal soleh kecuali apalagi dalam rangka untuk memotivasi. Tapi kalau tidak ada maslahatnya jangan ceritakan. Jangan ceritakan amal soleh apapun jangan ceritakan. Wallahi kita lebih tahu kalau kita niatnya untuk dipuji kita lebih tahu daripada orang lain. Meskipun dengan cara tidak langsung. Uh, waktu saya waktu pas hajian itu waktu hajian ketujuh Wah, oh, hajian yang ketujuh, tujuh kali hajian sudah. <laughs> Jadi riaknya ria, bukannya saya sombong tapi saya ria. Betapa seperti itu. Ya, akhi, sembunyikan amalan saya, antum bisa diterima alhamdulillah khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya maksudnya seperti uh, seperti para ulama ya, sebagai contoh orang hidup yang saya tahu seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad hafizahullah taala. Guru saya, saya belajar sama dia S1 saya belajar, S2 juga saya belajar sama dia, S3 juga saya belajar sama dia. Terus saya menerjemahkan ceramah dia bertahun-tahun. Selama saya sama beliau, beliau ini subhanallah, ya semoga Allah menjaga ketakwaan beliau dan semoga Allah menjauhkan diri dari berbagai keburukan. Saya tidak pernah selama bertahun-tahun tersebut tidak pernah mendengar dia cerita kejelekan orang lain, nggak pernah gibah. Nggak pernah satu orang pun nggak pernah. Nggak pernah bilang si fulan kenapa ini nggak pernah. Diem nggak pernah. Itu nggak gampang seperti itu. Kemudian saya juga tidak pernah mendengar dia menceritakan kebaikan-kebaikan. Tidak pernah. Tidak, oh saya dulu begini, saya dulu tidak. Kecuali kalau benar-benar ada masalah baru dia ceritakan. Asalnya tidak pernah ngomong. Dia dakwah kemana? Ke Afrika, ke Pakistan, kemana? Tidak pernah dia cerita-cerita. Dia pernah berjihad di Afghanistan. Tidak pernah saya dengar dia cerita waktu kita di Pakistan, waktu kita di Afghanistan, waktu sedang bertemu. Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Saya tahu dari orang kalau dia berjihad, saya tahu dari teman-teman yang lain. Oh, siap Abdul terakhir saya ketemu di Afghanistan waktu kita berjihad. Ini yang bilang orang lain. Orang ini juga tahu pamer atau tidak. <laughs> dia bilang terakhir saya ketemu waktu di mana? Di Afghanistan. Siap Abdul nggak pernah cerita. Nggak pernah. Sampai dia hadir di Indonesia yang hadir 130 ribu orang, orang tidak tahu. Coba kalau kita di pengajian yang hadir 130 ribu orang, mungkin sudah cerita kemana-mana masukkan ke Facebook, ke Alhamdulillah 130 ribu orang. Semuanya nikmat dari Allah. Riak tapi takut, takut dibilang riak maka ditutup dengan apa? Ini dari Allah, ini karena dari Allah. Dia enggak pernah bicara. Dia enggak pernah bicara. Sampai guru beliau memuji beliau seperti Syekh Saleh as ini mengatakan Abdul murid kita melebihi kita, sekarang mengungguli gurunya dipuji. Dia tidak pernah cerita. Artinya berusaha saya lihat subhanallah orang ini mudah-mudahan Allah jaga dia, Allah jaga keikhlasannya. Karena masalah ikhlas itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin ria, itu antum tahu sebenarnya si antum. Kalau oh, saya ngomong begini maksudnya apa ya? Antum antum lebih tahu daripada orang orang lain. Karena ya, katanya jauhi penyakit ria, jauhi penyakit ujub ya. Yang penting Allah sudah tahu, sudah selesai urusan. Yang penting Allah tahu nggak antum melakukan. Allah tahu ya sudah. Buat apa orang lain tahu? Orang tahu. Justru kita berusaha berbahagia kalau orang lain tidak tidak tahu. Kalau Allah tahu sudah selesai. Berkaitan dengan menggapai usul khatimah, bolehkah kita mengamalkan doa yang kadang-kadang kita dengar? Ya Allah biha apa ini? Ya Allah biha bihusnil khatimah maksudnya apa? Doanya gimana? Ya Allah biha biha gitu maksudnya. Saya nggak tahu ini doanya harus jelas. Ini nggak ngerti artinya apa. Saya nggak ngerti artinya. Boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Tadi di antaranya tadi bahasa Arab yang qalibal qulub sabit qalbi ala dini. Sama itu minta husnul khatimah. Atau kita mengatakan ya Allah anugerahkanlah kepadaku husnul khatimah. Allahumma marzukna husnul khatimah. Allahumma rzuqni apa? Husnul khitam, husnul khatimah. Berdoa kepada Allah bahasa Indonesia, bahasa Arab silakan. Minta agar dianugerahkan husnul khatimah. Ada pendapat di masyarakat yang ditalkin yang di, pendapat di masyarakat yang ditalkin kepada orang yang meninggal dunia cukup Allah karena khawatir ketika akan mengucapkan la ilaha illallah terputus hanya sampai la ilaha kemudian meninggal. Tidak, ini pendapat yang salah. Kita mengucapkan apa? La ilah la ilallah. Kita mengucapkan la ilah kul la ilaha illallah. Itu yang dipraktikkan oleh Nabi. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Kata Nabi SAW, Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah pada hari kiamat. Namun pamannya Abu Talib tidak mau bilang la ilaha illallah sehingga meninggal dalam keadaan syirik. Nabi SAW mengatakan, Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahwalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka masuk surga. Adapun orang yang Allah Allah saya katakan zikir Allah tidak dimasyruhkan, tidak disyariatkan. Zikir itu harus maknanya sempurna. Allahu akbar, Allah Maha besar. Subhanallah, Maha suci Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, subhanallahil Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Maha suci Allah yang maha agung. Semua zikir-zikir Nabi bermakna. Adapun Allah, Allah, Allah kenapa? Tidak ada maknanya, masih belum lengkap dalam bahasa kita tidak lengkap. Allah, Allah kenapa? Allah, Allah, Allah. Kita tidak tahu Allah kenapa. Oleh karenanya, tatkala kita mentalkikan orang kita tetap mengatakan la ilaha illallah. Cuma para ulama mengatakan, jangan terus-terusan kita mengatakan la ilaha illallah. Dia sudah bilang la ilaha illallah. Bilang lagi la ilaha illallah. Ente mungkin <laughs> meninggal kegawat. Makanya kita cukup mengatakan la ilaha illallah, kalau dia sudah bilang la ilaha illallah, kita zikir sendiri. Kita zikir sendiri, namun jangan sampai ada kesan menyuruh dia. Kalau dia sudah sempat mengucapkan apa? La ilaha illallah, tinggal kita zikir la ilaha illallah di samping dia agar dia terbawa. Terbawa, tapi jangan seakan-akan kita merintahkan. Karena tatkala itu dia sedang berjuang melawan syaitan. Syaitan sedang ingin membuat dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Adapun kalau seandainya sebagaimana perkataan tadi, dia baru bilang la ilaha kemudian meninggal, ya sudah dia dapat pahala. Sudah niatnya bilang apa? Ilau, tidak Sudah dicatat. Meskipun tidak sampai sel selesai. Insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu karena dia sudah berniat dan dia sudah ucapkan. Oleh katanya pernyataan ini tidak benar dan taklilnya alasannya juga tidak tidak benar. Orang mengucapkan Allah Allah Allah tidak sesuai dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan yang terakhir bukan Allahu Akbar ya. Kalau orang mengucapkan Allahu Akbar, keluar dari hadis hadis Nabi, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha. Kalau Allah ada banyak kemungkinan Allahu Akbar, Allahu Ajab atau Allah doang, ya, repot. Dia pada muslim juga untuk mengingatkan la ilaha illallah. Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, maka kita ingatkan. Kita ingatkan. Ingatkan tadi dengan kita mengatakan ucapkan atau kita sendiri berzikir la ilaha sehingga dia terpancing untuk mengucapkan la ilaha Ustaz, apa hukumnya melakukan pengobatan untuk mendapatkan keturunan? Tidak mengapa kalau pengobatan tersebut hanya usaha, namanya orang apa? Usaha. Usaha diperbolehkan. Tadawu ibadah Allah, berobatlah kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang berusaha akhirnya Allah beri karunia ya ada satu ada seorang ada seorang mahasiswa tujuh tahun tidak punya anak. Tujuh tahun tidak punya anak. Seorang ustadz sekarang. Kemudian suatu saat ustadz ini lagi duduk sama kakak iparnya. Kakak iparnya juga ustadz. Sudah meninggal lah Datang seorang ikhwan tanya, "Antum anaknya berapa?" Oh, belum ada ya, belum ada. Sudah berapa tahun nikah? Tujuh tahun. Udah kawin lagi aja. Padahal kakak iparnya sebelah. <laughs> saya diceritain saya juga tahu. Kakak iparnya itu saya kasih tahu aja Ustadz Armen rahimahullah taala. Jadi Ustadz tersebut Ustadz Asri hafizahullah taala. Setelah tujuh tahun dia menikah, tidak punya anak, namun dia berobat. Saya tanya Ustadz bagaimana? Di antaranya eh, dia apa namanya makan korma hijau sertai dengan aku pun kalau nggak salah qadarullah setelah dia melakukan terapi tersebut punya punya anak setelah itu balas dendam punya anak lagi punya anak lagi <laughs> Ustaz Asbi Dokter Asbi yang ada di apa di Pekanbaru Hafizahullah taala uh, saya kemarin juga ketemu dengan orang di Jakarta uh, sudah lima tahun tidak punya anak Qadarullah punya anak, kenapa? Dia punya anak, ada yang menganjurkan untuk bekam tatkala itu. Banyak orang punya ide-ide itu banyak. Kenapa kita coba satu persatu? Tapi memang ada terapi-terapi khusus namanya usaha. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang seperti uh, sebagian masyayikh ya, syekh terkenal saya tidak ingin sebutkan namanya. Dia menikah, kemudian dia berpoligami, tidak punya anak juga. Makanya tatkala dia berbicara tentang dulur walidin dia menangis. Menangis. Tidak ada anak yang berbakti sama ini punya anak. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan demikian. Saya kembali kepada ada seorang yang dia sudah lima tahun menikah tidak punya anak, akhirnya ada yang beri ide kamu bekam, istrimu bekam. Istrinya bekam akhirnya. Setelah istrinya bekam, ya, disebutkan kenapa dia tidak punya anak, katanya air maninya tidak kuat begitu masuk dalam apa namanya rahim istrinya maka tewaslah air mani tersebut. Maka disuruh bekam istri, istrinya bekam. Waktu istrinya bekam, setelah bekam dia mengadakan hubungan biologis, terus hamil. Dia bingung, kok bisa ya? Bingung. Setelah itu, setelah mengandung, melahirkan, tidak bisa punya anak lagi. Akhirnya punya ide lagi, gimana kita punya? ide? bekam lagi. Bekam hamil lagi. <laughs> Ini gimana kok bisa ya? ya Allah mengandaki. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu istrimu dibekam pertahanannya lemah. Sehingga air mani bisa tembus dan kuat. <laughs> Macam-macam orang apa namanya interpretasi. Ikhwani fillah Allah jadi tidak mengapa seorang ber berusaha namun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Kalau dia sudah berusaha ternyata tidak punya anak, maka itu yang terbaik bagi bagi dia. Seorang perempuan dan laki-laki menikah tetapi perempuan tersebut telah dihamili terlebih dahulu oleh lelaki tersebut. Hal ini sangat sering terjadi pada saat ini bahkan pada saudara atau kerabat. Bagaimana pernikahan tersebut Ustaz? Wallah alam bisawab. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, saya belum pernah membahas secara khusus masalah ini. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama membolehkan dengan syarat setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertobat ya, boleh dinikah. Sebagian ulama mengatakan haram, tidak boleh dinikahi kecuali setelah keluar anaknya. Setelah keluar anaknya baru boleh dinikahi dengan syarat bertobat. Ini pendapat Syekh Utsaimin dan yang lainnya, terutama ulama-ulama Hambali. pun ulama Syafi'i yang membolehkan. Ya, membolehkan meskipun belum apa? Belum keluar. Allah alam bisawab ya. Saya tidak tahu. Tapi kalau lebih hati-hati keluar dulu jadi biar tidak ada syubhat dalam pernikahan tersebut. Apa hukumnya MLM, multi level marketing? MLM berbagai macam bentuknya. Perlu perincian bentuknya yang seperti apa. Namun kebanyakan MLM ada penzoliman terhadap yang lain. Jadi orang MLM biasanya daftar, kan daftar pakai duit biasanya. Saya nggak tahu, tapi sebagian MLM kalau mau jadi anggota bayar apa? Duit. Duit inilah yang kemudian akan dinikmati oleh yang di atas. Kemudian dia berusaha mencari jumlah yang banyak, yang jumlah yang banyak itu di setoran juga duit ke atas. Maka yang diuntungkan yang mana di di atas. Duit ini kemana akhirnya? Hilang. Jadi seakan-akan dia mengeluarkan uang tanpa ada hasil. Jadi ada bentuk penggoliman terhadap orang-orang yang di bawah. Dan ada nilai spekulasi. Dia berharap dengan dia daftar tersebut satu saat dia bisa dapat untung banyak. Ada nilai spekulasi ini tidak diperbolehkan nilai judi tidak diperbolehkan. Allah alam bisawab. Ini yang saya baca dari fatwa para ulama. Ustaz, apakah perempuan juga berkewajiban menafkahi orang tuanya? Bagaimana dengan orang tua yang anaknya perempuan semua saat sudah berusia lanjut? Iya, kalau perempuannya mampu, maka wajib bagi dia untuk apa? Menafkahi kedua orang tuanya jika dia mampu. Kalau dia memiliki suami yang soleh, dia meminta kepada suaminya untuk membantu orang tuanya, maka suami yang soleh mengerti akan berusaha membantu apa? Saya rasa insya Allah semuanya ikhwan-ikhwan insya Allah baik-baik. Kalau diminta bantuan buat mertua tentunya ringan tangan. Ya, tidak tidak sulit. Ustadz kalau kita pernah melakukan perbuatan riak kemudian selang beberapa lama kita sadar bahwa perbuatan riak itu kemudian kita bertobat apakah amalan riak itu nanti bisa diterima oleh Allah karena tobatnya tadi e, logikanya tidak sudah selesai sudah terlanjur ente beramal soleh riak tidak diterima ente bertobat sudah tidak, tidak bertobat dari dosa tersebut tapi amalan tidak di, diterima. Karena amalan tersebut dikerjakan dalam kondisi apa? Ria. Maka tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa riaknya terampuni. Tapi dosa riaknya terampuni. Amalannya enggak ada. Ustadz, saya termasuk yang berpendapat membaca surat Al-Fatihah ketika sholat adalah wajib. Ustadz nggak tahu apa, tapi kalau dia yakini wajib. Walaupun bagi makmum. Yang saya tanyakan apa hukumnya apabila saya tidak sempat menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah dikarenakan imam baca surat sangat pendek. Ini ada pendapat, ada khilaf juga dari ulama. Ada yang mengatakan kalau imam sudah ruku ikut ruku, tanggung jawab kepada kepada apa? Imam. Ada yang mengatakan selesaikan meskipun kita terlambat, meskipun dia sudah ya, tidak. Selesaikan, tapi jangan baca lama-lama. Sudah tahu kita terlambat kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Udah tahu terlambat baca agak cepat alhamdulillahirrahmanirrahim maliki Insya Insyaallah kita tidak terlalu terlambat. Allah alam saya tidak tahu mana yang lebih kuat karena tidak ada nas dalam hal ini. Tetapi membaca dengan diselesaikan lebih hati-hati. Membacanya untuk diselesaikan lebih apa? Hati-hati. Bolehkah kita mengamalkan sholat witir sebelum tidur karena selalu bangun pas azan subuh, kerja pulang malam? Boleh. Sholat witir waktunya setelah sholat isya sampai azan subuh, waktunya panjang. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau melaksanakan salat witir sebelum tidur. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili bi thalath." Rasulullah SAW berwasiat kepadaku kekasihku. Rasulullah SAW berwasiat kepadaku tentang tiga perkara. Di antaranya al-witr qabla naum, salat witir sebelum tidur. Siyamu salati ayyam min kulli syahr, puasa tiga hari setiap bulan. Yang ketiga, rakaatai duha, salat dua rakaat duha setiap hari. Oleh karenanya ini tiga wasiat, di antaranya al witr qabla naum, salat witir sebelum tidur. Disebutkan sebagian ulama bahwasanya Abu Hurairah adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu sering begadang. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, "Wa man talaba al-ula sahirul layali." Barang siapa ingin menggapai tingkatan yang tinggi, maka dia begadang. Jadi banyak penuntut ilmu yang mereka begadang, setelah isya mereka apa? Begadang, terkadang tidur mereka larut, mereka tidak bangun kecuali setelah azan pas azan subuh maka boleh bagi dia untuk solat witir sebelum tidur asalnya solat witir diakhirkan kata Nabi SAW ij'alu akhir salatikum bil laili witra jadikanlah solat malam kalian terakhirnya adalah penutupnya adalah solat witir tetapi bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun malam maka dia boleh solat witir sebelum tidur seandainya dia ternyata bangun malam dan dia ingin sholat maka silakan sholat namun tidak usah witir lagi tidak usah witir lagi Ustaz saya mau tanya, saya seorang wanita muslimah. Kita sebagai anak kan wajib dan harus taat kepada kedua orang tua. Saya ini sudah lulus SMA. Nah orang tua saya ini ingin menyuruh saya untuk cepat menikah. Agar terhindar dari segala perbuatan maksiat. Tapi saya tidak mau Ustaz. Karena saya ingin melanjutkan pendidikan. Saya pendidikan saya untuk mencari ilmu. Bukankah mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim? Nah langkah apa Ustaz yang harus saya lakukan? Syukron kesiran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nikah aja. Tawaran menarik. Tinggal cari pasangan yang sudah mapan, udah alhamdulillah udah nikah. Enggak usah capek-capek. Dapat pahala, dapat keberuntungan. Pertama, dapat pahala berbakti kepada orang tua. Yang kedua dapat suami. Alhamdulillah. Adapun hadis tolakul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim maksudnya adalah menuntut ilmu agama. Maksudnya adalah menuntut ilmu agama yang mengantarkan dia kepada surga Allah yang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Bukan semua ilmu, bukan semua ilmu ya. Ini salah paham. Jadi uh, saya katakan uh, lebih baik dia taat kepada orang tuanya dan jika dia punya uh, ingin punya intens atau perhatian terhadap ilmu tertentu, tidak mengapa dia belajar setelah menikah. Misalnya dia ingin jadi dokter, ilmu dokter penting. Maka lebih baik dia menikah sehingga dia bisa terjaga. Dia bisa terjaga, jangan sampai dia belajar kemudian pacaran macam-macam. Kalau ada suami dia tahu ada suami yang mengantarkannya, suami yang nelpon, ada perhatian sehingga dia lebih terjaga kalau setelah menikah. Allah alam besawab. Ini sama pertanyaan kemarin, tolong minta penjelasan tentang masalah ISIS. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Alhamdulillah mungkin yang hadir belum apa? Yang hadir mungkin tidak hadir kemarin ya, tapi sudah kita jelaskan bahwasanya ISIS adalah kelompok yang menyimpang dan memiliki pemahaman yang berbahaya, itu suka mengkafirkan kaum kaum muslimin sehingga mereka membunuh kaum muslimin yang tidak sesuai dengan pendapat mereka ya mereka menyembelih kaum muslimin ini merupakan kezaliman yang sangat nyata dan bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bertanya langsung? Udah habis pertanyaan. Ada yang bertanya, kita masih ada waktu 20 menit. Iya, perlu kita pikirkan. ada lagi yang lain? Hukum BPJS, apa singkatan BPJS? Badan apa? B itu apa? badan. P itu apa? Penyelenggara. JS. Tentunya saya tidak tahu praktik BPJS, tapi saya tahu secara global saja bahwasanya BPJS itu orang yang ingin dapat fasilitas e, kesehatan maka dia bayar per bulan sekian puluh ribu ya. Berapa puluh ribu per bulan? Lima ribu, empat lima ribu. Sehingga dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Kalau dia tidak sakit, uangnya amblas. Kalau dia sakit, maka eh, terkadang biaya pengobatannya lebih banyak daripada uang yang dia berikan. Sebenarnya ini tidak sama seperti asuransi. Jadi ada sisi mirip asuransi tapi dia bukan asuransi. Kalau asuransi sama asuransi kesehatan dia ada bayar, ada nilai judi. Asuransi kenapa diharamkan? Asuransi diharamkan bukan karena riba, tapi diharamkan ada nilai perjudian. Dia bayar sedikit dengan berharap suatu saat dia dapat untung. Ya. Dia berharap sedikit, siapa tahu kalau ada apa-apa dia celaka ternyata biayanya 5 juta dia baru store 100 ribu. Maka dia dapat keberuntungan tatkala itu. Ada nilai judi maka diharamkan oleh para ulama. Tapi yang sekarang BPJS ditalang, ditangani oleh pemerintah. Ditangani oleh pemerintah dan dia lebih condong kepada hukum pajak. Lebih condong kepada hukum apa? Pajak atau uh, hukum pengumpulan dana oleh pemerintah untuk diolah untuk kepentingan masyarakat. Ini lebih condong kepada seperti itu. Allah Allah makanya saya tidak menilai saya Allah pandangan saya tidak tidak tidak, tidak haram. Tidak haram. Tapi Allah Allah tanyakan kepada yang lebih ahli. Seperti Ustadz Arifin atau Ustadz Erwandi ya. Karena itu seperti pengumpulan dana dan dia untungnya bukan buat pribadi, bukan. Tapi kembali kepada apa? masyarakat secara umum. Ya. Jadi kalau mau ikut ikut silakan. Ya, maka ini dan ini banyak faedahnya. Saya kemarin ketemu dengan sebagian orang di Lombok yang dia sakit-sakitan. Alhamdulillah cuci darah gratis padahal cuma bayar 45 ribu biar per bulan. Artinya uang tersebut berputar subsidi silang ya, berputar dari satu yang lainnya. Beda kalau penangannya pribadi dan manfaatnya kembali kepada pribadi, maka ini merugikan. Ini enggak, ini jumlahnya enggak banyak, dan dia tahu bahwasanya ini kalau tidak dimanfaat tidak tidak dia tidak sakit maka uangnya dimanfaatkan untuk apa? saudaranya yang lain. Bahwa alam bisawab. Contohnya hukum pajak. Hukum pajak hukum asalnya haram. Tetapi sebenarnya terkadang pajak itu boleh kalau memang benar-benar dimanfaatkan untuk negara. Terutama tatkala negara dalam keadaan kekurangan. Maka boleh diambil pajak dari masyarakat dalam rangka untuk penjagaan negara tersebut. Walau alam dengan praktek pajak sekarang yang kemudian asal ngambil kemudian entah kembali kepada negara atau masuk kantong sendiri itu itu jelas haram kalau seperti itu. Tapi kalau sebenarnya penanganan uang pajak diambil tidak berlebih-lebihan, hanya sekedar tersebatas dengan apa? kebutuhan. Setelah ada zakat, kemudian ada pajak, maka sebenarnya tidak jadi masalah kalau memang negara lagi butuh. Seperti negara misalnya mau berperang. Ternyata tidak ada dana untuk beli senjata, maka dia tarikin dari apa? Rakyat. Ini boleh-boleh saja untuk menjaga keutuhan apa? Negara. Mengapa Makanya saya katakan sebenarnya ini lebih mirip dengan pengumpulan penarikan dana dan manfaatnya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Wallah alam bisawab. Jadi saya ingatkan lagi kembalikan tanya kepada yang lebih ahli ya, yang pakar ekonomi seperti Ustadz Arifin atau Ustadz Erwandi. Wallah alam bisawab. Wallah alam bisawab, yang saya tahu secara mutlak. Ya, secara mutlak. Tapi kalau orang biasakan ayam bid, ya, puasa apa namanya? E, 13, 14, 15 maka itu lebih lebih afdal. Seandainya suatu saat dia terhalang, dia bisa puasa di hari yang lain. Yang penting dalam satu bulan tersebut. Ada lagi yang bertanya? Hmm. Cemati. Iya. kalau zaman saat ini seperti apa golongan uh, yang memukul orang-orang. Ya, sinfani min ahli nar. Dua golongan yang masuk neraka jahanam, yaitu satunya yang bawa cemeti mukulin orang, menyiksa orang orang lain. Yang satunya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, itu sekedar contoh saja. Yang menyiksa orang kan banyak, tidak mesti pakai apa? Cemeti. Dengan senjata, dengan besi, dengan macam-macam. Artinya kalau dengan cemeti saja masuk neraka apalagi menyiksa dengan yang yang lainnya. Paham? Silakan. Musola lebih lebih utama mana? Solat di musola yang dekat dengan masjid atau solat di masjid yang agak jauh dari rumah? Musola tersebut lima waktu enggak? Siangnya kemana orangnya? Kerja. Di masjid lima waktu. Musola itu buat berapa orang? Cukup besar. Sebenarnya musola itu masjid sebenarnya nggak ada bedanya antara musola dengan apa? Masjid. Cuma orang kita menamakannya apa? Musola. Oleh karenanya kalau ada suatu tempat yang dikhususkan untuk sholat dan diwakafkan semua orang boleh maka itu masjid ukurannya besar atau kecil tapi itu dikatakan apa? Masjid. Oleh karenanya tidak apa-apa untuk memakmurkan musola di samping antum itu. Makmurkan. Maka buat apa kalau musola dibangun terus antum pergi jauh-jauh, musola tersebut jadi kosong. Sebenarnya musola itu masjid. Makanya antum kalau ke musola ada tahiyatul musola. Eh, apa tahiyatul apa? Tahiyatul masjid. Karena dia masjid sebenarnya. Namun kita saja menamakan dengan musola, dengan langgar. Musola artinya masjid kecil. Musola artinya masjid apa? Kecil. Jadi tidak apa-apa antum hidupkan di situ karena sudah dibuat berarti memang disediakan untuk apa? sholat. Tapi kalau antum memang ingin cari jamaah, tidak ada jamaah terus kosong terus, ya antum pergi ke masjid. Tapi kalau ada antum bisa ajak dua tiga orang mendirikan jamaah, maka itu yang terbaik. Agar masalah tersebut apa? Hidup. Bagaimana hukum menunda haid waktu melakukan? Bagaimana hukum menunda haid waktu melaksanakan haji? E, para ulama sangat tidak menganjurkan seorang mengkonsumsi obat penunda haid tatkala waktu haji maupun umrah. Tetapi hukumnya tidak haram kalau memang dikhawatirkan memang benar-benar jatah haidnya dan jadwal haidnya maka boleh bagi dia untuk apa? meminum obat tersebut. Tapi cari obat yang benar, jangan obat yang ngaco. Akhirnya apa keluar sedikit, keluar tetes bikin bingung orang. Cari obat-obat yang benar-benar benar-benar menutupi apa? Hai tersebut sehingga tidak menimbulkan keraguan. Tapi sebaiknya jangan, kalau bisa tidak maka lebih baik secara alami. Tapi kalau memang dikhawatirkan dia tidak bisa melaksanakan umrah, sementara jadwal penerbangannya dia tahu jadwal berangkat, jadwal pulang, sementara ini waktunya haid tidak mungkin, maka boleh dia apa namanya minum obat tersebut untuk melaksanakan ibadah umrah dengan baik. Allah alam bisawab. Enggak, Ramadan tidak perlu. Ramadan tidak perlu. Ramadan tidak ada desakan untuk melakukan demikian. Kan bisa dikodok. Beda dengan umrah. Umrah sudah uang keluar, sudah kapan lagi mau ke sana. Kalau haji sebenarnya tidak perlu. Haji sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena haji waktunya lama. Tidak dengan umrah. Kalau umrah ini eh, sedikit. Saya ketemu orang tidak jadi umrah gara-gara haid. Dia menyesal sedih kenapa tidak jadi haid. Karena waktu termasuk haji alhamdulillah 40 hari. Kalau antum anti dalam keadaan apa wukuf di Arafah dalam keadaan haid, Aisyah pun demikian. apa namanya wukuf di Arafah dalam keadaan apa? Haid. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beda kalau masalah tawaf ifadah. Intinya kalau haji saya sangat tidak menganjurkan. Karena akan menimbulkan kegelisahan. Dia minum sekarang akhirnya hari ketujuh keluar darah. Hari ke-8 keluar darah sebentar, hari ke-12 keluar darah lagi. Bingung dia. Makanya sangat para ulama sangat tidak menganjurkan menggunakan obat tersebut kecuali tadi dia benar-benar sudah memperkirakan oh saya akan umroh dan hari-hari ini saya akan apa haid. Sementara jadwal umrohnya sekian dan oh, kalau kalau saya tidak minum obat ini maka saya tidak bisa toaf dan umroh. Saya tidak bisa umroh. Maka terkini itu boleh-boleh saja dia minum apa obat penghalang haid tapi minum obat yang baik. Apakah Yahudi dan Nasrani itu agama samawi? Bukankah agama semua adalah Nabi adalah Islam? Benar. Semua agama Nabi adalah Islam. Dari Nabi Nuh, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuma istilah Yahudi itu dinisbahkan kepada agama Islam yang telah dirubah oleh mereka. Ya. Istilah Yahudi kepada orang-orang Yahudi yang telah menyimpangkan apa? Agamanya Nabi Musa. Agamanya Nabi Musa agama Islam. Agamanya Nabi Isa Nabi, agama Islam. Namun Allah menamakan mereka Yahudi dan Nasara karena mereka telah menyimpangkan agama apa? Nabi Musa. Mereka menyimpangkan sehingga jadi istilah tersendiri agama Yahudi maksudnya agama Nabi Musa, agama Islam yang telah disimpangkan oleh orang-orang Yahudi. Agama Nasara adalah agama Islamnya Nabi Isa yang telah disimpangkan oleh orang-orang Nasara. Jadi istilah agama Nasara dan agama Yahudi. Lima menit lagi. Ada yang bertanya? Silakan. Trik-trik untuk menggapai usul khotimah. Tadi pengajian itu semuanya trik-trik ya. Iya, itu trik-trik semuanya. Banyak bertobat, ya. banyak istighfar, jangan dolimi orang lain, jaga lisan, ikhlas, berbuat baik kepada orang lain. Ini trik-trik untuk menggapai apa? Husnul khotimah. Sering zikir pagi petang ya. Sering zikir pagi petang, berzikir tatkala ingin berdoa tatkala keluar rumah. Itu di antara Sholat berjamaah jangan lupa kata Nabi SAW, saya tidak lupa sholat berjamaah itu penting ya. Rasulullah SAW mengatakan man berday dah kelar jannah barang siapa yang sholat subuh dan dan isya dan asar maka akan masuk surga. Man fajar fajr dan man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh di bawah perlindungan Allah. Berusaha sholat subuh berjamaah, maka Allah akan jaga. Ya. Triknya banyak sekali. <laughs> Ada lagi yang bertanya? Silakan. Terus? Saya seorang perawat ditugaskan untuk merawat wanita. Maksudnya kalau wanita yang sakit, kita yang Antum pakai kos tangan nggak? Allah alam saya nggak tahu ya. Saya tidak bisa Allah alam. Sistem kita seperti itu dan ada memang kebutuhan ya karena memang apa namanya uh, tidak ada perawat yang lain dan memang sistemnya harus seperti itu. Saya juga berharap mudah-mudahan mudah-mudahan tidak mengapa. Namun bukan berarti tidak mengapa terus bebas berkeliaran ya. Cuma saya mudah-mudahan tidak mengapa karena ini dalam kondisi apa? Darurat, tidak ada perawat wanita yang dipersiapkan. Karena untuk masakan perawat wanita kita harus masalah ke atas dan tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Ya seorang berusaha bertakwa kepada Allah. Tapi kalau antum ternyata tergoda imannya selalu, maka tidak usah. Seperti fatwa tentang uh, uh, waktu seorang syekh ditanya, Ustaz, Syekh bagaimana hukumnya seorang wanita yang belajar kedokteran sementara sekolahnya ada ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Maka syekh tersebut menjawab, tergantung ilmu kedokteran yang dia pelajari. Kalau memang dibutuhkan oleh umat, maka tidak mengapa dia lanjutkan belajar meskipun kondisinya apa? Ikhtilat. Kenapa? Contohnya seperti dokter ahli kandungan atau dokter wanita lah secara umum. Kalau tidak ada dokter wanita, tidak ada dokter wanita, maka semua dokter laki-laki. Kalau tidak kalau semua dokter laki-laki, maka pasti akan ada keharaman yang dilakukan. Dia akan melihat aurat wanita, dia akan memegang aurat wanita. Apalagi dokter kandungan dia obok-obok. <laughs> Oleh karenanya kita butuh adanya dokter wanita. Butuh adanya dokter wanita yang lebih ringan. Wanita pun sebenarnya tidak boleh melihat aurat wanita lain, tapi dalam kondisi darurat. Maka kondisi dia sekolah, ya, memang ada kemudaratan. Tetapi kemudaratan laki-laki melihat aurat wanita sudah jelas. Oleh karena beliau mengatakan kemudaratan dia ikhtilat lebih ringan daripada kemudaratan apa? Dokter laki-laki melihat apa? Berdua-duaan dengan wanita kemudian melihat apa? Aurat wanita. Dari situ Syekh mengatakan silakan dia sekolah meskipun ikhtilat namun kembali kepada dirinya. Kalau ternyata dengan ikhtilat tersebut dia masih bisa menjaga diri, dengan ikhtilat tersebut dia bisa menjaga diri. Artinya dia tidak kemudian terbawa untuk berzina, namun dia masih bisa. Nah, ada orang kan kita biasa kadang ikhtilat juga biasa-biasa aja. Tapi kalau dia ikhtiar kemudian dia tergoda untuk berzina, maka dia tinggalkan. Keselamatan agamanya lebih penting daripada masalah orang lain. Kemaslahatan agamanya lebih penting daripada masalah orang lain. Saya katakan demikian juga seperti masalah perawat tadi. Memang dia kemudian tergoda setiap dia mungkin mengobati perempuan timbul macam-macam dalam pikirannya maka dia tinggalkan. Dia minta pindah. Ya. Dia Tapi tidak apa-apa dia usulkan dulu sekarang ada enggak saya ditugaskan di tempat apa? Laki-laki coba dicoba siapa tahu dapat izin dicoba dulu. Uh, demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, satu lagi ya terakhir. Kalau kita dalam keadaan safar, sunnah apa yang bisa kita lakukan? Semuanya kita boleh kerjakan. Yang tidak dikerjakan cuma sholat rawatib kecuali dua rakaat sebelum subuh. Yang lainnya sholat duha, seperti sholat empat rakaat sebelum asar, boleh-boleh saja. Ya, sholat di antara dua azan dan ikomat boleh-boleh saja. Sholat malam silahkan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah sholat apa? Rawatib. Karena logikanya, Nabi SAW sedang bersafar, yang empat rakaat saja dijadikan dua, ngapain lagi tambah dua dan sebelumnya dan dulu sesudahnya. Uang empat saja dirubah menjadi apa? Dua. Namun, tatkala kita sholat misalnya berlama-lama di suatu tempat, kemudian kita sholatnya sempurna, tidak kita tidak sholat sendiri, sholat di belakang imam, imamnya sholat isya empat rakaat kita ikut sholat empat rakaat. Sebagian ulama membolehkan kita sholat rawatib karena kita sholatnya sem sempurna. Tapi kalau dia tidak juga tidak jadi masalah. Tapi kalau yang lain seperti duha, sholat qiyamul lail nggak jadi masalah, kerjakan. Ya. Demikian juga sholat dua rakaat sebelum apa? Subuh. Karena Nabi SAW pernah bersabar dan dia tetap sholat dua rakaat sebelum sebelum subuh. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Demikian saja, eh, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.